Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la abada. Nahmadukallahumma bimanasikina ada'a wa bisunnati ittiba'a tauban tauban tauban li auban la Allahumma ighfir lana ولمن استغفرناه من أهل بيتنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji hanya tertuju kepada Allah yang tidak akan pernah mati dan sirna selamanya. Sesungguhnya kami bertahmid kepadamu ya Allah dengan ibadah manasik haji kami yang telah kami selesaikan dan dengan sunnah nabimu yang telah kami jalani. Kami bertaubat, kami bertaubat, kami bertobat kepada Allah. Kami mengharap taubat yang diterima. Kami tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang kami mintakan ampunan kepadamu dari ahli bait kami saudara-saudara kami, dan segenap kaum muslimin dan muslimat. Wahai Tuhan yang maha gagah dan maha pengampun, dengan memohon rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih.